طيب بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> احاني في الله أعزكم الله <coughs> نعم اقرأ يا أخونا يا قمر تفضل ولم يكن بقول البائن ولا بالقصير كان رفعة كان رفعة من الروح وكان أثر النوم ولم يكن بالآهل وكان رتل صحبي وليس بسقطي ولا خطبي وكان سره إلى إلى شهمة أذنه وكان واسع الشقة أسفل الحواجب asal lih jadi kaanna kaanna ulakum jidu jidu jadi hari dosadri abantarni wasadri Rabbal Raha Fawilas Jindin Jindaini Rabbal Alimu Bila Khair Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Jazakallah Khairan Kemudian ahlak beliau yaitu Nabi kita Muhammad SAW wa kana min khuluqihi anau yabda yabda'u bisalam beliau adalah di antara akhlak beliau beliau senantiasa untuk memulai mengucapkan salam man laqiyahu kepada orang yang bertemu. Jadi beliau mengucapkan salam kepada orang yang beliau temui di tengah jalan, nam atau mungkin berpapasan ketika bertemu dengan para sahabat. Ini beliau <clears throat> nam yakni yabda beliau senantiasa mengucapkan mendahului untuk mengucapkan salam Waman farakahu dan juga terhadap orang yang memisahkan dengan dirinya yakni ingin meninggalkan beliau maka beliau pun apa segera mengucapkan salam kepada orang tersebut ini bihaja sabarahu hatta yakunahul munsarif dengan kebutuhan ini Beliau menunggunya, bersabar. Ketika ada orang yang butuh. Jadi ketika ada orang, mungkin para sahabat atau orang yang lainnya dari orang-orang Badui ada kebutuhan dengan beliau, maka beliau Nabi kita Muhammad SAW menunggu bersabar sampai enam orang tersebut meninggalkan sampai terpenuhi apa yang dia inginkan kepada beliau kebutuhannya, keinginan para sahabat, keinginan para orang-orang yang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW maka beliau penuhi mungkin pertanyaan-pertanyaan atau mungkin apa enam yang terkait dengan masalah-masalah apakah agama apakah masalah dunia maka beliau berusaha menunggu enam sampai terpenuhi kebutuhan orang tersebut. Wa ma akhadha ahadun yadahu wa arsala yadahu hatta dan tidaklah beliau nam iya dan tidaklah seorang pun takala memegang tangannya yang takala bersalaman dengan Nabi kita Muhammad SAW yang menyebabkan beliau melepaskan tangan kedua orang tersebut hatta sampai yakni yursilaha al-ahid sampai orang tersebut melepaskan tangan beliau ini ini nabi kita ketika bersalaman berjabat tangan maka beliau enggak melepaskan tangannya sampai orang tersebut yang dahulu melepaskan tangannya baru beliau melepaskan tangan orang tersebut. Nah ini tidak mendahului, tidak mendahului untuk melepaskan tangannya, tapi enam yang dia temannya, enam yang dia yang diajak salaman sampai dia melepaskan tangannya, baru, beliau melepaskan tangan <sniffs> orang tersebut. Nah ini ketika bertemu mendahului bersalam ya pada orang-orang yang ia temui dan juga pada orang-orang yang mau berpisah dengannya ketika terpenuhi kebutuhan-kebutuhan orang tersebut beliau menunggu sabar sampai orang tersebut pergi nah wa kana yajlisu haitsu yantahi bihi majlis dan bagaimana takala yakni beliau duduk bermajlis maka beliau cara nah duduknya ini adalah yantahi bi majlis duduknya di belakang Nah, di akhir ketika bermajlis enggak milih di depan, ya, enggak milih di tengah. Mukhtalitan bi ashabihi bercampur dengan para sahabatnya. Ini seakan-akan ka'annahu seakan beliau yakni seorang di antara mereka. Artinya sama. Nah, beliau seperti para sahabat yang lainnya. Jadi bercampur dengan para sahabatnya ketika duduk dan mengambil tempat-tempat yang tidak diistimewakan. Mungkin kalau sekarang ya dibeda-bedakan. Ini untuk sang pemimpin, ini untuk sang lurah, ini untuk orang rakyat biasa. Dipilih-pilih. Nam, untuk orang atasan, untuk orang terasan dipilih-pilih. Tapi beliau tidak. Beliau dan bercampur, berbaur dengan para sahabatnya sehingga seakan-akan beliau sama dengan para sahabat yakni takala fayatil horib takala datang orang yang asing fala yitri ayuhum huwa maka orang ini tidak mengetahuinya takala ada orang yang asing datang kepada majlis tersebut ini tidak mengetahuinya mana nabi tidak tahu tidak tahu siapa nabi mana tidak tahu Padahal di situ ia bercampur dengan para sahabat yang lainnya. Hatta sampai nam yas'alu yas'ala anhu sampai nam orang tersebut yang datang orang asing tersebut tanya kepada yang lainnya. Laini. Nah, ini nam yakni bagaimana akhlak beliau ketika dalam masalah ber majlis. Jadi tidak memilih tempat-tempat yang khusus, tidak memilih tempat-tempat yang istimewa, tapi berbaur dengan sahabat yang lainnya. Wakana tawil, wakana tawil sukut. Dan beliau nam jadi orang yang banyak diam. Diamnya panjang, tawil, ya panjang. Artinya banyak banyak diam, banyak bicara. Fa idza takallama maka takala beliau berbicara lam yasrud kalamahu. Beliau tidak apa? yakni cepat-cepat ucapannya. Tidak mempercepat ucapannya. Bal yatathabbat bahkan beliau cara bicaranya adalah yakni apa ya tasabat? Kokoh ya. ya nih mantap ya enggak lamban, enggak cepat tapi sedang sehingga mudah dipahami. Wa yukarrir dan dia mengulanginya. Yufham agar supaya dipahami ucapan beliau. <coughs> Ini kok santri ada yang di luar sih? Abdul eh, Maros sih ya. Coba yang masih di luar santri yang Abdullah kalau nggak tak lima aja ya jangan cuma di pinggir pagar jadwalnya taklim taklim jadwal jadwal murajaah murojaah diatur di manage waktunya sedemikian mungkin Taib ini dalam masalah kalam dalam masalah bicara maka beliau bicaranya tidak lamban tidak cepat tapi ya ini bicaranya dengan cara mudah ya didengar dipahami Nam tasabbut ini ucapannya kokoh ya dan diulang agar mudah dipahami ucapan beliau wa kana ya'fu mal kutroh dan beliau enam sifatnya adalah memaafkan ma'al kutroh padahal adanya kemampuan beliau untuk mungkin membalasnya ada orang yang mungkin menyakiti beliau. Ada orang yang membuat sakit hati beliau. Tapi beliau berusaha untuk memaafkan. Ini. Beliau berusaha untuk memaafkan. Walayuwajih. Dan tidaklah beliau ketika berhadapan dengan seorang pun, dengan seorang, yang bima yakroh. Dengan sesuatu yang dibenci oleh orang tersebut ini. Ini beliau ya ketika berhadapan dengan seseorang kalau kita mungkin kadang nah ketika secara umumnya ya kita berhadapan ini kadang hati kita ngerundel. Ini ya, mungkin diantara kita demikian. Diantara kita demikian ketika berhadapan dengan seseorang, kita kadang nggak senang dengan apa polanya, dengan cara duduknya, dengan cara berdirinya, dengan cara berbicaranya. Nah, tapi beliau ketika berhadapan dengan seseorang ini tidak menampakkan ya penampilan-penampilan beliau dibenci dengan orang tersebut. Ini ketika berbuat yang menyakiti beliau memaafkan dan beliau menampilkan penampilan-penampilan yang dia dibenci pada orang tersebut. Ini beliau dan kita berusaha demikian tapi memang ya sangat berat ya menjadi orang yang berakhlak yang baik berusaha mengamalkan ilmunya ini memang orang-orang yang pilihan orang-orang yang mendapatkan taufik hidayah wa taufik bukan sekedar nam hidayah irsad wal bayan tapi mendapatkan hidayah taufik ini sangat sangat jarang untuk mengamalkan ilmunya untuk mendapatkan hidayah taufik tersebut wa kana asdaqan nas luhjah dan beliau adalah manusia yang paling benar apanya yakni lahjah bukan luhjah ya lahjah yakni dialeknya dialek beliau adalah paling benar ucapan beliau paling benar tata cara beliau paling benar berbeda dengan dialek-dialek yang lainnya. Nah, mungkin dialek-dialek ya kayak kita-kita ini orang Jawa. Nah, ini masing-masing punya dialek. Ya, punya dialek bahasa. Tata cara berbicara. Ada Jawa, ada Sumatera, ada Ambon dan sebagainya. Nah, dulu ya di sana di Saudi apa di apa di Mekah di zaman Nabi kita Muhammad SAW yang dialek yang paling benar, dialek yang paling bagus itu adalah dialek beliau. Nah, yakni kures Bahasa yang paling bagus. Bahasa yang paling enak. Nih, ini adalah dari kures <clears throat> Wa fahum dan beliau adalah di antara dan beliau adalah orang yang paling memenuhi apa yakni jaminannya jaminan perlindungan kepada mungkin orang-orang ahli dimah ya atau mungkin orang-orang yang memang dijamin oleh beliau ini beliau paling memenuhi jaminan tersebut wa ayyanahum arikah dan beliau adalah orang yang paling lembut tabiatnya. Ya tabiat, ya. Jadi tabiat yang sudah aslinya. Sudah dari sananya tercipta dengan tabiat yang paling lembut. Tabiat bermacam-macam dari tabiat-tabiat yang memang sifatnya keras, ya. Kita juga beda-beda tabiat kita. Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang berangasan, ada yang cepat marah, ada yang cepat tersinggung dan sebagainya. Ini tabiat-tabiat manusia berbeda-beda. Nah, tabiat beliau adalah orang yang paling lembut. Tabiatnya paling lembut di antara manusia. Wa akramahum israh dan beliau adalah orang yang paling mulia ketika bergaul dalam pergaulan. Ini ya sangat bagus. Paman ra'ahu badi hajah habah. Maka siapa yang melihatnya beliau badihah. nam ketika bergaul ya dengan beliau tahu tata adabnya, kemudian tahu postur beliau bagaimana, berakhlak yang bagus, maka habah ini lamanya segan. Ya, lamanya jadi segan. Karena subhanallah akhlak beliau sangat bagus. Sehingga enam segan ketika apa lawan bicaranya. Wa man khalatahu marifata maka barang siapa yang bergaul dengannya enam marifah dengan mengetahui dengan sebenarnya ahabbahu niscaya dia akan mencintainya ketika dia bergaul Nah ini akan tumbuh rasa cinta kepada nabinya. Wa kana ashabuhu idza takallama fi amril dunya. Maka sahabat Nabi kita Muhammad SAW takala berbicara dalam masalah dunia. Tahaddatsa ma'hum. Beliau berbicara dengan mereka. Wa kanu yatadzakaruna amrul jahiliyah mereka bicaranya ketika berbicara masalah mengingatkan masalah perkara-perkara jahiliyah yang telah mereka lakukan dulu dan mengingatkan oh ya dulu saya begini kalian begitu saling mengingatkan saling cerita tentang zaman dulu ketika belum masuk Islam maka beliau fataha fayatadahakuna maka beliau bagaimana maka para sahabat hmm, Ini yang senyum siapa ini? Yang tertawa. Sahabat atau Nabi? Eh? Sahabat. Aja iya, Taib. Bukan Nabi ya. Maka para sahabat enam apa yang tertawa di antara mereka cerita begini begitu ini menyebabkan mereka tertawa. Terus bagaimana sikap beliau? Beliau ya ini tersenyum. Ini ini sahabat Nabi Ya ini ketika mereka cerita ya saya begini, kamu begini, bercerita masalah dunia. Di samping mereka ada nabinya. Nah, cerita masalah perkara-perkara jahiliyah yang telah ia perbuat. Di antara mereka para sahabat ada yang tertawa ya. Maka Nabi ketika mendengarnya hal-hal demikian, tahu mereka cerita demikian demikian demikian, maka Nabi pun ter tersenyum wakana dan beliau adalah asya'an manusia yang paling memberani qala ba'du sahabah sampai para sebagian para sahabat mengatakan kunna idah marratil hadaku wastaddal ba'su dulu kami para sahabat sebagian para sahabat apabila nam yakni memuncaknya warna merah ini wastadal ba's dan sangat takut ini ya jadi merah rasa takut sangat memuncak takut yang sangat yang dirasakan oleh para sahabat maka ittaqaina maka kami pun berlindung dengan Rasulullah dan Rasulnya jadi kami apa minta apa bimbingan, minta perlindungan dengan beliau supaya dinasehati. Ini ketika para sahabat merasakan sangat-sangat takut ya dengan musuh-musuhnya, dengan yang ia takuti. Walam yakun fitawilil bain wala bil qasir. Dan tidaklah beliau orang yang panjang postur tubuhnya walabil qasir dan tidaklah beliau seorang yang pendek postur tubuhnya tidak kana rob minal kaum dan beliau adalah orang yang apa ini sedang di antara kaumnya enggak tinggi juga tidak pendek juga tidak tapi beliau adalah orang yang sedang-sedang saja nah ini tidak terlalu tinggi tidak terlalu pendek Kemudian wakana asharul laun dan beliau adalah apa? ini warna kulitnya apa? Azhar. Apa azhar? Enaknya apa ya? Azhar ini bisa bersinar, bisa bagus, ada zahroh ya, bunga. Zahra ini adalah salah satu yang bagus zahra bunga. Kalau azhar ini yakni bersinar bagus. Kulitnya beliau apa bagus, sangat bagus. Nah ini, walam yakun bil adam. Dan tidaklah kulit beliau warnanya bukan adam. Apa ini? sawo matang. Sawo matang bagaimana warnanya? Seperti kita ini, ini kebanyakan kita orang Jawa sawo matang ya. Kayak kita-kita ini secara umumnya orang Jawa. Ada yang kuning, ya ada yang hitam. Nah, tapi pada as, apa, apa kebanyakan kita adalah sawo sawo matang. Nah, beliau tidak. Beliau kulitnya sangat bagus ya, sangat menarik. Wakana Rosilal sa'ar sa'ri. Ini bentuk ya bentuk-bentuk tubuh beliau, bagaimana rambutnya, bagaimana kulitnya, tingginya bagaimana. Masalah tinggi, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kemudian kulitnya nam sangat bagus, tidak sawo matang, tidak hitam. Masalah rambutnya bagaimana? Rambutnya beliau Iya yakni rojila sa' rambutnya berombak ya atau berombak laisa bisabdi bukan lurus nah mungkin rambut kita sebagian kita ada yang lurus kaku kayak kayak apa cuk ya sapu sapu cuk kaku ketika dipotong kelihatan kayak cuk itu kalau rambut sebagian kita. Beliau tidak, rambutnya tidak lurus, tidak kayak cuk tidak. Tapi berombak. Ya, tahu ombak kan? Ombak air. Nah ini gini-gini bentuknya. Walal ja dan tidak kaku. al kotit Keriting. Ya. Tidak kaku, tidak keriting. Nah ini Wa sa'ruhu ila sahmati udunihi. Dan rambut beliau yakni menjulur. enam jadi ke telinga. Ke telinga. Lain ini, ini masalah apa? Postur tubuh beliau, masalah kulitnya, masalah enam rambutnya telah kita baca insya Allah mungkin telah antum mengetahui dalam buku-buku mungkin terjemahan bagaimana sifat rambut beliau, bagaimana postur tubuh beliau, bagaimana tata cara bicara beliau. Ini apa sekedar kita baca ya untuk mengingatkan kembali bagaimana bentuk tubuh beliau supaya dan akhlak beliau untuk kita contoh tentang masalah akhlaknya untuk ambil kita contoh dalam pergaulan sehari harinya. Tapi kalau alam bisawab إلى هنا تفضلوا حفظكم الله